Bercerita tentang kurban biasanya dikaitkan dengan kambing. Betul? Bercerita tentang kurban dikaitkan dengan onta. Tapi sebenarnya di balik kurban bercerita tentang anak muda. Namanya disebut dalam salat sampai empat kali. Kalau salatnya dua rakaat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia adalah sosok anak muda yang luar biasa. Dulu biasanya disebut kenakalan remaja, kenakalan anak muda. Tapi beberapa hari belakangan kita mendapatkan surat pertanyaan-pertanyaan. Ustadz Somad, kami Alhamdulillah sudah sholat. Tapi bapak kami, ibu kami belum sholat. Ustadz Somad, saya Alhamdulillah sudah sholat. Tapi bapak saya masih pakai narkoba. Ternyata bukan kenakalan remaja tapi kenakalan orang tua. Kenakalan bapak-bapak, kenakalan ibu-ibu. Dan ternyata Nabi Ibrahim menghadapi itu. Apa yang dihadapi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya diceritakan dalam Al-Qur'an. Apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Ya idqala Ibrahimu li abihi Azar. Wahai bapakku Azar. Atattakhidhu asnaman alihah? Mengapa engkau menyembah berhala? Mengapa engkau menyembah patung wahai bapakku Haz Azar? Mengapa menyembah berhala? Dan Azar itu bukan sekedar menyembah berhala, tapi dia pembuat berhala. Segala berhala-berhala yang ada, dia yang membuat. Dan Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapak yang luar biasa. Lalu kemudian apa jawab bapaknya? Apa kata Azar? La illam tantahi Kalau kau tidak berhenti menasehati aku Kalau tidak berhenti mendakwahi aku Kalau tidak berhenti mengajak aku La arjumannaka Aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati Wahjurni malia Tinggalkan aku dalam waktu yang lama Pergi sana Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang Yang sudah hijrah Sudah ngaji Sudah ke masjid Berhadapan dengan bapak yang belum juga mendapat hidayah jalan Allah maka pelajaran dari kurban Ibrahim alaihissalam mengalami itu. Apa jawab Ibrahim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu. Oke, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibrahim mengatakan, Hai bapak penghuni neraka. Apakah Ibrahim mengatakan, aku akan pancung kepalamu. Ibrahim dengan lembut berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi Walaupun engkau kasar wahai Bapak Walaupun kau katakan akan melempar aku pakai batu sampai mati Walaupun kau katakan kau akan mengusir aku sampai tempat yang jauh Sa'astaghfirulaka Rabbi Aku tetap memintakan ampun kepada Allah Supaya Allah mengampunkan dosa-dosamu Innahu kana bi Allah itu dekat dengan aku Dan dia mengabulkan doa-doaku Oleh sebab itu pelajaran Anak-anak muda zaman sekarang, kalau kalian sudah hijrah, baik. Kalian sudah meninggalkan pacaran, mantap. Kalian sudah istiqomah ke masjid, hebat. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua yang belum hijrah, masih lagi belum sholat, masih lagi pakai narkoba, masih lagi minum khamar. Jangan mentang-mentang sudah ngaji, sudah punya guru, sudah dekat dengan ustadz, merasa diri penghuni sorga, pulang ke rumah, panggil ayah, panggil ibu. Papa, sini, mama, sini, duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Pakai lidah orang lain. Pakai bahasa orang lain. Yang santut, yang lembut, yang baik. Mungkin hidayah sampai ke hatinya. Caranya boleh jadi kata-kata yang dipakai kasar menyentuh, menyinggung perasaannya. Tapi kalau kau pakai lidah orang lain, bahasanya bahasa alim ulama, bahasanya bahasa tokoh masyarakat, orang yang omongannya didengar, yang kira-kira katanya masuk ke hati orang tua kita, sampaikan pesan paman, pak cik, ibu, bapak, bisa tak sampaikan ke ibu saya? Ustadz, bisa tak sampaikan ke ayah saya? Maka ini semua adalah dakwah Dakwah bukan berceramah tablik akbar, ditonton oleh orang satu lapangan sepak bola, bukan. Apa itu dakwah? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat jalan kebenaran karena kata-katamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Onta yang merah adalah kendaraan termahal, kendaraan besar, megah, mewah, hebat, super. Tapi kemudian ada yang lebih hebat daripada itu ketika engkau bisa menyampaikan hidayah Islam kepada ayah kandungmu, kepada ibumu. Ini pelajaran yang pertama dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam.